Sudah minggu tadi. Kisah Ibnu Abbas, beliau meninggal dunia di Taif karena beliau memakruhkan badiam bermukim di Makkah dengan beberapa alasan karena kurang penghargaan lawan tanah haram, kurang penghargaan lawan Baitullah, kurang rindunya dengan Baitullah berbeda nawan orang nang sekali sekali datangnya menangis buliknya menangis nang sudah mukim kurang penghargaan ujar Ibnu Abbas sapupu Rasulullah nang kada mau menyusu setelah lahir setelah diulurkan Rasulullah ilatnya yang mulia dikunyut oleh Ibnu Abbas jadi pertama yang masuk ke dalam rongga Ibnu Abbas adalah riquhu yaitu liurnya Rasulullah wa inna riqahu dawa sesungguhnya air liur Rasulullah itu adalah obat. Ibnu Abbas bercerita katanya terkala adalah kemudian daripada topan Nabi Nuh alaihissalam ujar orang sekarang tsunami besar terjadi di zaman Nabi Nuh dikaramakan dunia tinggal lagi 40 yang beriman laki-laki dan 40 perempuan jadi kita ini sabarataan keturunan orang nang baik-baik nang kapirnya sudah basmi di zaman Nabi Nuh nah, ini jadi nang baik sabar tanah sudah beriman. Tinggal lagi apakah seterusnya beriman, apakah kada. Sudah seterusnya beriman, apakah matinya beriman atau kada pulang. Itu ya. Eh. Makanya ulus sudah padahkan kita kapan saja mati itu siap. Pengharapan satu ya. Mudahan mati beri. Itu aja. Nang ditakutakan tuh Nang waktu <clears throat> Bampihannya itu. Ya mutul mar'u ala ma'asya alai matinya seseorang napa nang banyak diingatkannya digawinya waktu hidup itu jua kaina Imam Ghazali meninggal dunia subuh Jumat imbah bawirit Aku sudah rindu akan berjumpa dengan Allah barabah bakiam mati. Kada singgaringan nyamannya mati innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila darin paya habbatan naqlatu wan naimus orang beriman tuh hakikatnya kada mati cuma berpindah dari dunia yang panah ke akhirat yang bakal nah menerima hasil nah apa nang digawinya waktu di dunia kama tadi nutudan makanya tampulu awak sehat tampulu kawa dan nah, itu munya sudah kada sehat lagi biar menangis anak tulak mendengar bacaan jangan mati jangan mati garing aja kada kawa lagi tulak tampulu awak sehat sudah sudah ranjak bicarakan cuma nang mahalanginya macam-macam tanaman mun orang bahwa dagangan mun orang badagang pangkat mun orang jabatan tinggi ya Allah nama haurnya tuh lah jadi mun sudah Tuhan ini nang haur-haur tuh ditabangi nah ditanami paring basah nah, sadang juga sudah han haur han ditanam haur tia haur nah, terserah kita aja kadang awas-alawasan ini kadang awak tsunami besar topan besar di zaman Nabi Nuh yang ditenggelamkan dengan dia akan kaumnya diangkatkan ke Baitul Makmur diangkatkan Baitul Makmur yang dibinakan dia oleh Nabi Adam Baitul Makmur itu ya Baitullah Nah lalu Baitullah itu pacang tenggelam kahad diangkat oleh malaikat. Waktu topan zaman Nabi Nuh. Baitullah nang di Makkah itu diangkat oleh Allah Ta'ala ke atas langit nang ketujuh. Baitul Makmur. Nang ada sekarang. Nah, ini kisahnya. Dan membina akan, nama, membina akan Ka'bah kepada langit yang keenam menyuruh Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa datang ia kepada tempat Baitul Ma'mur yang membina akan Ka'bah Tukaibah Ka'bah atas bekasnya itu maka Tuhan suruh Nabi Ibrahim Ibrahim Baitullah nang aslinya itu naik ke atas langit langit ke anam nah di tempatnya itu di bekasnya itu diulah Baitullah nang sekarang ini di tempatnya itu di tempat asalnya Baitul Ma Makmur diangkat ke atas langit nang kanam lalu Ibrahim disuruh ulah Ibrahimai nah in, makanya inna awwala baiti wudi'a nasi alladhi bi bakkata mubaraka bi bakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين asap asap berjanji majalah ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Nah, Nabi Ibrahim disuruh maulah. Nang aslinya naik ke atas langit nang ke enam. Ibrahim bakasnya maulah, bakasnya itu diulah Baitullah asalnya di situ Baitul Mak Makmur. Uh, ngintuk aja kisahnya. hancur aku hehehe Dan membaca kitabnya panjang umur membaca kitabnya kada lagi habar kitabnya nanti baca, wah ini orang berkitab pang oh. kinjong kinjut mau kitabnya <laughs> mantap juga binian nih munalakian sakadar aja kalah hmm balik ke rumah nak nangar kisah lah abahnya oh iya abahnya kalau tapi tahu kisahnya nih nih ini belajar tahu lah oh. ayo laki aku menangarakan hmm. bah laos menangarakan anak kitabnya itu dahulu hmm. anak kitabnya dahulu hmm. kenapa jurang anak kitabnya berdahulu. jurang hmm. anak nambinnya nambinnya Genalang ini pahalanya emaknya aja pada membacangin tuh. Oh. Berdiam. Cukup saya kong ulun aja nambu bungol pintar tuh pian pian jangan empat juga. Nah, dalam riwayat sesudah membangun nento itu jauh orang wae ini napa tuh naranya rehab berat rehab besar besaran Nah panang si lawan siapa sih berdua berdua beranak Ibrahim lawan Is Waid ya rofa'u ib Waid ya rofa'u ibn Malih nggak bacanya itu takan dua ainnya Waid ya rofa'u ib Nah tanda dua Bimusah musah zihihi Malih juga tuh Bimusah musah zihihi sapuang sabuting habes sabuting bimuzah zihihi nah, gitu. menang tak salah tuh salah muka depasi membaca bimuzah zihihi iya tak hapuang senyanya jahalalu wa idh yarfa'u ibrahimul min al baiti wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sunat membuat memanjaga akan tihang bila maulah rumah menjaga akan tihang caka ibarat anu tuh mun bacor waktu mencornya itu memulai itu nah peletakan batu pertama imbah itu peletakan batu tar akhir ada imbah sawat ada imbah membangun apa tuh gedung peletakan batu pertama sekaligus peletakan batu tar akhir kadang-kadang omelan juta kan lagi duitnya kada ada tiga kali mah ambil sudah tiga m tiga m kada kada imbah genangan tiga miliar lah tiga kali mah ambil tiga kali mah minjam nggak ada imbah ya lalu Nabi Ibrahim naik ah ini kita lah naik Ibrahim ke Jabal Abi Kubais Nah sekarang tempat itu parumahan rumah raja. Tahun 83 ulun masih kawan naik situ. Di atas situ ada Masjid Bilal. Wah ini katanya ada lagi bang Masjid Bilal. Tahun 83 masih ada Masjid Bilal. Naik Nabi Ibrahim ke situ, Bakuria Ayatul arwah ini kira ada kisahnya sini. Kita bedah dulu. Karena kita baca, pergi baca. Ayatul arwah pahuju, eh seluruh roh. Ayo seluruh roh bahagia. Ayo seluruh roh kedatangan ke sini, datang ke sini, umrah. Lalu roh tadi menjawab, lebih, lebih, enggih, enggih, ayo ada nang sekali menjawab inggi ada nang dua kali inggi inggi dua kali ada nang inggi inggi inggi inggi inggi inggi inggi inggi tulak tulak tar eh ada nang kada mandangar sampai ka mati setor dah duitnya kada tertulak mati kada kawa dikarasi ada kawa mundasar kada ada takdirnya Allah biar bahimat mau rosi dasar ada cirinya <laughs> cirinya babi ini dua <laughs> kada kau dia kan cirinya ujian nang laki lihat tangan ni umanya kada ada cirinya aku balap bama ini dua tapi ikam ada cirinya bamado <laughs> pintar benar mudahan kita di waktu alam arwah mandangar lah di waktu alam arwah tuh Nabi Ibrahim bau ucap tuna mudahan kan? Kamis kaina persiapan kita tulakan nang tulak oh. Kan kawasa badatahan bang ada nang ada mandangar sidin kan? tulak nah perlengkapan sekaligus memberi, membagi tas Ari kalau ulun tuh pikir pikir ya Ari kabila ahad nak kaina kawa ulun sanayan kawa ahad kaina Islamic Center pulang Islamic Center dimajuakan pada holo setiap tanggal awal bulan nih balum bulan lagi 28 karena pecah tulak ada kon parai buhannya aturnya parai lo tanggal lima tulak para kada mau kada mau parai buhannya dan memajuakan sayangnya parai kan orang aja tahu sayangnya parai seorang barangnya tulak kah kan duduk main bui cocok bejurut orang tulakan kan, masih aja bejurut pulang orang mudikan cocok masih dihuruni kan, cak cucu Cahyati. Jadi kita hidup hidupnya nah ini bilanya bak amal, nuntut ilmu kawa, alhamdulillah. besimpanan duit biar lima miliar aja seadang aja. Balik, kenapa dipikirkan lagi buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Awak sehat, umur ada, ya Allah, berumah kaya orang aja, fasilitas kaya orang aja, nah apalagi sawat dibunguli dunia, rugi kita. lah mandiami rumah itu, lah ampunnya mutu itu kada kawah. Nah hasilnya hidup ini ibadah rancak sudah dibicarakan. kali ngusar jako kawan kali kalingusan, kawan tena. Lagi bahari umur 30 belum apa. Lagi kalau ada apa-apa, kawan mati ke depan. Ini tuan guru negara pulang ya kalau. Tuan guru negara kayak Haji Samsuni, Mualim Suni jurang. Nang Mualim Suni nang dahulu sudah lawas deh. Ya. Nang Tuhan itu Mualim Suni. Ini nang tak pulang Mualim Suni. Meninggal dunia juga tutuan gurunya negara itu habis sudah tang tutuh mau alim Samsoni itu satu demi satu satu demi satu Inna la yaqbidul ilma intizan illa biqabdil ulama sesungguhnya Allah taala tidak mencabut ilmu itu sekaligus kada terkecuali mematikan satu demi satu ulama maka apabila ulama satu demi satu matian, tak tinggal lagi nang kada karuan, lalu itu nang babacaan tau bi ghairi ilmin maka berpitualah ia ketiadaan hukumnya ilmu kada ada ilmu lalu padallu adallu sesat menyesatakan Tampulu lagi ada orang babacaan Tampulu nang bujur-bujur izinnya dari gurunya gurunya guru rasul dari Rasulullah nang membuka majelis itu kada sembarang coba aja pian bukan itu nah bingkel Honda uh dibahas oleh Honda munnya kada resmi itu kok kayak itu juga ulama itu sesama pada ulama itu ada kada izinnya dari gurunya nyaman nih membuka bingkel merek ya, Yamaha cari orang kada ada kada ada hubungan lawan apa udah kada ada hubungan izin dari dialer tahu jangan hani dia ler sini salah dengar ganangan ler ya untuk jurang mendengar juga dengan kaya itu tuh nah orang bagus benar puskesmas ah, orang ngalem pak jurang menang sponsor seorang membaca pelesor tapi rancak bau umrah daripada sponsor tapi kada suha bau umrah eh mu tawa umboy Nah jadi Baitullah itu asalnya Baitul Makmur. Orang ada di Baitul Makmur itu asalnya Baitul Makmur di dunia. Karena zaman topan Nabi Nuh diangkat ke langit nangka enam. Imbah itu bakasnya itu disuruh Nabi Ibrahim membangun Baitullah. Makanya ujar orang Bahari di waktu Nabi Isra Mi'raj itu Baitul Ma'mur lawan Baitullah itu pas pintangannya. Andai kata digugur akan jarum pas gugurnya. And Ya bubuhan siapa nih tuh? Nang membangun pertama Baitullah itu siapa? Jibril. Dunia masih kosong lagi. Jibril membangunnya. Maka itu inna awala baiti wudi'alin nas. Baitullah 120 rah 60 lawan orang tawab. Ya kalau 40 lawan orang nang sam bahyang nang mancangang ipang 20 sudahkah sudah mutalah kada mudah-mudahan nah kawa pulang melihat Baitullah nah, beribadah kawa itu pulang nah maka itulah manasik umrah itu perlu hadir karena itu pamanasan ubat kita bukan tores kita bukan rekreasi tapi kita adalah bak ibadat bak pahala hendak banyak pahala coba bayangkan sawaktu Nilai sembahyangnya di sini 54 tahun. 54 tahun 2 bulan. Habis umur sini itu disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang barusan meninggal dunia kurang lebih 4 tahun yang telah silam. Beliau setelah meninggal dunia Makkah tuh hujan kurang lebih seminggu. Berintikan aja diberikan gelar oleh orang Mesir profesor doktor ilmu hadis profesor doktor ilmu hadis itu nang di anak dibunuh oleh Wahabi dan Sirin menentang maulitan sunat di sini. Nah, jadi ujar arwah guru Sakompo setelah meninggal dunia Habib Abu Bakar Al-Habsyi amun kada salah bakri tangguhanku mungkin Sayyid Muhammad bin Adawi Al-Maliki bini Sidin empat punya helikopter bisa helikopter ke Makkah tuh bah helikopter seorang kada sugih lagi sugi bila masuk pesantren sidin tuh dibiayai biasiswa tapi kada boleh bulik munkada lima tahun kematian kah dijamin nah ini tulang bujur-bujur sugi dan kada makan duit pesantren Kurang bahari kah itu bang nang naran sugi nang naran kiai itu baisi pasantren seorang maajar seorang kemudian lagi baisi pasantren murid seorang maajar seorang ada we ini kada biadahan apakah kiai sambat kiai kai isi pasantren kada apa kada kai kiai kada dia isi pasantren maajar seorang kada maajar kitab kada cuma surban tak bagus sedikit potongan bagus bisa bepender aja gue bisa kumpul nah alimnya kada cuma bisa bepender nah, lalu masuk organisasi inau <laughs> padahal organisasi ulama kan organisasi ino itu organisasi ulama hawayah ini dirabut oleh pemerintah nah, jadi ditunggangi oleh politik politiklah benarnya praktis sekalipun ulama tuh boleh aja berpolitik tapi tidak boleh ulama tuh bagus berpolitik tidak boleh buta ilmu politik tapi kalau buta ulama tuh daripada politik dipolitiki oleh orang bagus saja misalnya jadi DPR bagus ulama mempertahankan akidah bukan mempertahankan duit jarang nang itu tirabang tuh bang baju gamis tirabang surban tirabang umpat juga kaya orang hmm. buriki pulang lah ujar guru sakumpoto dada bapak ayo Napa artinya dada bapak ayo tuh badasi dan membina akan Ka'bah atas bekasnya itu maka pergi Nabi Ibrahim alaihissalam kepadanya maka tiada melihat ia akan tempatnya dan tersembunyi ia atasnya maka membangkit Allah subhanahu wa ta'ala akan awan tetangga Ibrahim ke Makkah kulili kulili kuli kadebe kadebe tamuan kada tahu di mana wadahnya itu yang bakas Baitul Makmur tuh kada tahu palingau palingau Ibrahim di mana kada tahu maka Allah menyuruh Nah, maka Tuhan kirim napa? Maka membangkit Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan awan. Awan. takulah awan, rakun. Awan atas kadar Baitullahil Haram pada panjangnya dan lebarnya. Kayak model fotokopinya telah Baitullah telah lalu diutus Tuhan awan rakun ke situ. Nabun Nabi Ibrahim Ma, membuat Baitullah seperti awan dari empat unsur tanah jer. Allah tuh dijadikan empat unsur batu. Ada dari Gunung Lebanon, ada dari Gunung Libanon, Lubunan, ada dari Gunung Lubnan, ada dari Gunung Tursina. Empat batanya itu diambil, batunya itu nang asalnya Nah, mana tadi lagi? Awan atas kadar Baitullahil Haram pada panjangnya dan lebarnya. Dan pada awan itu ada kepalanya dan lidahnya. Berkata-kata ia, dua matanya. Maka berhenti ia atas tempat Baitullah. Kemudian berkata ia, Hai Ibrahim. Ujarna awan tadi. Hai Ibrahim, bina olehmu. Tu bina bacaannya. Jangan jangan buna, binu bina olehmu akan kadarku ulah bangun bina tuh ya bangun kadarku dan membetuli bagiku maka memperbuat ia akan asas tiang, yakni kaki jidarnya tawingnya atas kadar awan itu maka pergilah awan kemudian membina ia kepada kemudian tawab ia akan dia tujuh kali maka mawahi Allah Ta'ala kepadanya bahwa menyeru kepada manusia dengan menghajikan dia maka sabdanya hai Tuhanku kemanalah sampai suaraku hmm, kemanalah sampai suaraku firmannya hai Ibrahim atas engkau menyeru dan atasku menyampaikan ayo Ibrahim ikam baku ciak nama nyampaikannya aku ya Tuhan Uma aja Ibrahim kayak apa suaraku disampaikan mendengar manusianya kan ada di makanya nenek ujar Tuhan ikam bersuara haja tugas ikam namanya bayakannya aku hmm. nah dan atasku menyampaikannya maka naik Ibrahim atas bukit Jabal Kubais nah Jabal Abi Kubais atau Jabal Abi Kubis yang nah. nang bujurnya Abi Kubais di atasnya itu ada Masjid Bilal masih ada tahun 83 wah ini kada lagi sudah dibangun raja istana jadi istana raja itu pusat pemerintahnya di mana semalam Riyadh jadi raja itu pergi dari Riyadh helikopter turunnya pas di situ di istana situ kurang sugih namanya eh? Allahu Akbar. Mudahan ya kita nih sugihan hiduplah. Sugihan dengan pengertian kada taganggu ba ibadah. Mun sugih pajang taganggu ba ibadah baik susah. Wujud. Mun taganggu ba ibadat harta tu ba ibadat bagus susah. Makanya Nabi itu sudah mengetahui umatnya itu banyak tergiur masalah dunia jadi nabi dia tawari dunia kada mau cakanya nabi kita kaya makinnya kita ini bilang udah anu nah nabi miskin makanya doa nang kada mau dibaca doa nabi ini satu kada mau orang membaca ada doa nabi Allahumma ahini fakiran wa amitni fakiran wahsyurni fi zumratil fuqaha fuqara Allahumma ahini fakiran wa amitni faqiran wahsyurni fi zumratil fuqara'i ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin fakir hidupkan aku dalam keadaan fakir hidupkan aku dalam keadaan fakir matikan aku dalam keadaan fakir dan aku dihalau karena di hari kiamat kakawanan lawan orang fakir betapa mulianya orang pakir nang pak ibadat nabi kawan lawan nindo ya tapi pakir pak ibadat mun pakir maling maginya eh, uyo jadi mun orang tuh masuk surga pakir sempurna benar nikmat sesuap nang kita nikmati di dunia sesuap aja mengurangi nikmat dalam surga itu sama pada masuk surga orang fakir masuk surga orang sugi masuk surga jauh sempurna nikmatnya orang fakir kena tapi fakir nang kadeta ganggu ba ibadat adapun nang tangga ganggu ba ibadat itu magi jaen dua biring titir mandai mana susah di dunia mana kada tahu di apa-apa mana gawian pulang mak bakabau aja nang bini itu juga maghrib menyusui anak orang orang amin seorang menyusui anak eh dinas siratal mustaqim seorang mengumpak nah ngumpak nah maka nyaring bana nyaring pada imam rika rika kompani kan mainjam hantu ada tuh aku mencari ini dada dada ada nih tuh orang waladolin amin ada sini nah alasan napa miang kada kau sembahyang miang tuh rajis kah miang tuh rajis kah kada ah, kan ada kawasin istirahat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in sembahyang itu berat dikerjakan padahal empat rakaat tuh 5 menit imbah beruduk baru tuh 10 menit tapi ilmunya panglah jali hati aja pian jam 6 jam isukan tolak kepahumaan kemarian datang malam nonton TV isukan ke pahumaan pulang kan kamarian datangan maghrib makanan orang be ibadah maghrib makanan Bamba Isa nonton TV, orang Mbak Isa nonton TV sini isok tulak pulang apa pahumaan Asal ada bapala sugi, Mungkin kayak kita ini bapala sugi, hmm. Mungkin kayak kita ini bepala muyai sugih tuh Bapala kayak apa kali bahasa bahasa Indonesia nya bopala bopala sugih itu bopala ada yang orang-orang naga itu asal ada bepala ujar orang bahar itu kenapa ujar pesan arwah guru sakompol kita disabila alam membaca pertama jangan bakhil nang kedua jangan terpengaruh dengan keramat yang diberi Allah nangka tiga kaji gawi gawi kaji nangka empat jangan ikam yasidin hamba dunia karena dunia nang diurus itu kayak model kayak model minum air es semakin diminum semakin haus semakin diurusi semakin merasa kurang apa peribahasa orang bahari arang habis besi binasa kehabisan waktu kita mengajar dunia nih. Kehabisan waktu kita mengajar dunia. Nang naran sugi itu orang ada singgawian ba amal haji lagi. Itu nang naran sugi. Amun masih aja lagi bakokot bakeke. Ujar kami itu kada, kada, kada karing cawat. Kada karing belum cawat. Diporok sudah. Kada karing cawat. Ya Allah. Napa dia? Bahayumu, ujar orang kalau atau getil getal ujar orang muntah itu beriroh kada bekiroh kada beriroh ujar akan-akan tuh besang kadi Napa muncawar kada karing mau urus ya harta nyaman aja guru bakri itu ucapkan kayak itu inya apa nyaman mun kami ini apa <laughs> ada jalan ada nangka itu tuh pulang tuh Cakanya berduaan ku jawab cerita. Nah Nah bagerang turut timun hendak. Hari ini untung mana ulun? Ada lima 50 beri. <laughs> berhasil berhasil <laughs> berhasil Nanti singgung minggu tadi berhasil kalau tahun dah pulang balik pulang balik kada deh suam beri aku duit 50 syukur alhamdulillah kur semangat kapal lungo atau banyu hangat 50 hanya risa kali seumuran beri itu nah, nggak ada memberi mah gini ya guru tuh kadang minta beri ya Allah tapi saurang berpikir mudahan minggu kainnya pula ada nasib nasib sanonoh memberi makan, cak aja berdiam-diam lo kok ada sampai guru aja kalau <laughs> makan, artinya supaya yang lain menuruti itu <laughs> untung mana jadi lawasi hari ini hampir karena lima puluh ribu <laughs> lima puluh ribu meri banyak benar puluh ribu itu hmm hitungan dua burungan lawas buat tanam ih no. oh. dua burungan dua burungan ujak kami urus sungai itu mun amun tah itu kayak muri plastik pingkornya <laughs> naik Nabi Ibrahim tadilah membetuli berhenti Nabi Ibrahim pada Baitullah kemudian berkata iya hai Ibrahim bina olehmu atas kadarku yang membetuli bagiku maka memperbuat ia akan asas yakni kaki jidarnya tawengnya atas kadar awan itu maka pergilah awan kemudian membina ia akan kemudian tawab ia akan dia tujuh kali ya Allah inyapian salah bahagian nang kita nang bau merah ini nang sekali sekali ini nang dibanyak itu tawab banyak itu tawab pun kawa menang tuha tuha nang toot nang pindah longgar longgar juga sudah ada kawa juga inya kayak itu loh kasualam enam puluh rahmat diberi bagi orang nang tawab puluh rahmat orang nang sembahyang aneh 20 rahmat bagi orang nang ma'iti menetap baitullah. Jadi supaya tak amalakan kikira jam sembilan atau kisukar nintena. Nah. Tawab dahulu anyar sembahyang di belakang makam bepindangan makam Ibrahim. Amun wah ini kawafian, amun musim jamaah ada kawa. Makanya nanti tua-tua ini kada usah lagi bahaji mun sudah haji nintena. Nah. Uyuh pian tahan tahan tahan, dua kali bah umrah duitnya nih tuh nah kemudian imbah itu ambil banyak jam-jam jam-jam jam-jam tuh di tawapan tuh ada esokan itu ambil nah sambil minum sambil maithi baik minum tuh berniat pulang nah ya Allah dengan berkat air zam-zam ya Allah bersihkan hatiku dari penyakit batin Tahu saya penyakit batin. Minta lawan Allah dengan berkat air zam-zam supaya jangan pahirian lawan orang. Rajin sini naik ada magenta lihat orang nyaman umat asal kurukut bidawang 400 juta. Oh, masih jaman nyaman? kada karokot bidawang ada lagi karokot nah apanya itu nah ada hujan jadi hilang akan, jadi melihat orang nyaman alhamdulillah melihat orang garing sakdi hati kita kasihaninya itu normal sudah normal sudah asalnya bahari umat melihat orang bebini bini orang belaki umat alu tulak adusun aja tulak adusun kadayak mencari daun tija daun tija tuh pian munya ada beisin itu nah buat aja itu ke hayam haram itu jerabangnya, mana jerabangnya daun tija tuh nah anak anak beri daun tija tapi ketahuan kok nang itu orangnya anak mamuan orang itu pembenci kayak apa aja aku nggak tahu juga <laughs> Ada jadi meri hayam tuh anak di kataraan katara hayam tuh yang haram mabek ngali loh hayam maharam aja menjauhkan tanah andak ninto tirabangnya daripada bencinya nya. Napa lagi manusia tapi orang nang andak nang itu kada dikakui Nabi umat nyata masuk neraka. Hanaklah masuk neraka. Nah, kita baca Nah, Karena habis. Jadi supaya dapat 120 rahmat, tawab, kemudian sembahyang, dan meminum air zam-zam sambil ma'itihi baitullah. Manang ini pang aku disuruh ke Makkah dina nah. manunti nang itu pengurangnya nah. Jadi melihat Baitullah melihat Allah. Maksudnya melihat Baitullah melihat kekuasaan Allah. Nang ini Pak, aku disuruh datang ke sini nah. Cakanya Baitullah tuh kada, ada situ napa nah, ada. Maka tuh gersang. Maka tuh kada nyaman, hawanya nyaman kita sini. Cuma ada Baitullah, aku disuruh datang ke sini. Mau cangang itu nak mencangangi Allah. Kan ada ilmunya. Enggak ada ilmunya. Kuliah kada napa kada. Sebelumnya baca mana sih kada ada duit tulah sampai di hotel berdiaman orang makanan keluar di kamar makan juga sian napang tahun dulu kain aku hendak tolak awa pulang ini pian bila orang sugi ini pangulir bayi badan bidanya orang susah bah. lihat orang nang susah berumrah oh mati-matian ma ambil umrah ambil mikat macam-macam tiga mikat tuh dihabisakannya kenapa yuk satu tanim dua jakranah tiga hudaibiyah hudaibiyah itu jarang kurang lebih salawi kilo tarik tarik apa tuh tarik jadah ah, eh, tarik Madinah gadim tarik gadim ya jalan nang bahari orang ke Madinah jalan situ dan wah ini lain jalannya maka jalannya pulang ada baik kayak anu nah masjidnya masjid Udaibiyah tuh pulang kada kayak kita kada dia kayak kayak kadi tanim lawan di jarana nah sekali barang asal bisa kata tanim jarana itu kada diirit tah berinya ada duit ada nang nang tahu tulak tulak aduh harung kan urang asingnya aja mun saharut mun diirit terus itu naranya anak ayam sekali kan mah irit tuh Eh, Apalagi nih kain nanang men 200-an orangnya. 200 200 orangnya. Jadi nang nang nang di, di Tatar Minggu Kaina, nang Amis Kaina di Banjarni dan sekitarnya sampai Kapuas dari dari Pelangkaraya sampai itu ulun malam ini nah, malam ini maghrib antara maghrib dan isya ulun membaca manasik imbah isya bacaan umum pulang di masjid Masjid Nurul Islam Palangkaraya. Nah sebelumnya itu maghrib tuh mana manasik dulu. Kan kayak apa membagi waktu. Biasanya kan datang antara maghrib isya tuh langsung pembacaan kan itu. Pembagian tas, pembagian apa lagi pulang. Mama manaktar itu nah. Mudahan ikhlas saja bang mah irit pulang. Nah, maka mawahi Allah Ta'ala kepadanya bahwa menyeru ia kepada manusia dengan menghajikan dia, menghajikan dia. Maka sabdanya, hai Tuhanku, kemanalah sampai suaraku, firmannya hai Ibrahim, atas engkau menyeru dan atas, atasku menyampaikan. Maka naik Ibrahim atas bukit Jabal Kubais, katakil di sana disapa ada mengatakan riwayatnya di sofa, di sofa. Tukar jadi sana di sofa. Kata kil di atas batu makam Ibrahim dan menyeru ia ya ibadallah sesungguhnya Tuhan kamu saya telah membinakan membina akan rumah dan menyuruh ia akan kamu menyuruh ia akan kamu akan mahajikan dia maka datang olehmu datangi olehmu mahajikan dia maka mem maka memperdengarkan Allah Azza wa Jalla akan sekalian pada bumi memper mempirkah dengan Azza wa Jalla akan sekalian yang di bumi maka menjawab tuh mahampir telah maka mahampir dengan dia Azza wa Jalla akan sekalian pada bumi maka menjawab akan dia manusia dan jin dan batu nah mahampirakan itulah suara dari dan kayu dan bukit dan pasar dan tiap-tiap yang basah pasir itu pasir bacanya pasir bukit dan pasir dan tiap-tiap yang basah maka datang maka tiap-tiap yang basah dan yang kering daripada masyik mangiaulah sini gitu Jajab Ibrahim dan maghrib dan yang di dalam perut ibunya dan sulbi bapaknya berkata sesungguhnya berkata sekaliannya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak yani yang dibacain itu nya itu datangan di bumi nang apa aja pohon kayu datangan sambil batal dia makanya hakikat batal bia yaitu menyahut seruan Allah waktu membaca talbiyah itu hati kita baik Nggih ya Allah, kami bahagia. Nggih ya Allah, kami mah umrah. Kami masih ya. Kami kami dasar perintah engkau, kami junjung perintah engkau ya Allah. Kadang mengganang duit, kadang mengganang apalagi bini, kadang mengganang laki. Kami tulak mengerjakan perintah. Jadi tulak itu dari atas dasar perintah Allah men, ma, ma, atas dasar menunaikan perintah Allah ayatual agnia ayatual arwah pahuju ayu bahagian inggi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak mai mudah naik kau amalakan nah ih rame bener maka menjawab maka yang menjawab sekali haji ia sekali dan yang menjawab dua kali haji dua kali dan yang menjawab lebih daripadanya maka haji ia atas kadar jawabnya ya Allah ada yang menjawab dua kali dua kali baje ada yang sekali sekali baje ada yang ajak rajak baje kan hmm. kayak itu emangnya jangan disasale sudah di waktu alam arwah sudah sekali sekali aja ada yang kada mendengar seumuran kada bahje, kan satu sudah sekalinya dan dihaji akan tona laki kasihan bampas pangkong bagawi kan lumut sekalinya nambini tulak mahudeng ya mai nang laki dalam kubur tatangis pian pasti tatangis mun ingatan. Uma jangan di jangan di situ nyamannya dunia aja tatangis dulu lah Nah nyamannya dunia di pesawat boh pesawat tuh bilang kayak nang kayak manusia nang jadi raja aja mas sini sini datangnya nah aja nyalingin rakannya air putih air putih air putih spray Coca Cola aku jisin susu macal jualan Tuhan anak susu sih siapa nyambat seorang tuh pak nah makan mun tujuh makanan amunnya ah, nang munnya pesawatnya pesawat Arab tak ada tapi nyaman kada rasuk mun kita pesawat kita pesawat kita Indonesia nyaman makanan belum lapar parut datang pulang degos ya bawa pak kan. pak pak bangun bangun ya umma kayak mau di dalam surga aja hmm. maka bidada bidadari ya. maka pulang permugari itu ululi tika ada nau lalu lama kada kurus bener kada orangnya pilihan kalau bang makas banyak tilang ada deh Han itu gambaran telah tuhuk dahulu bacari. Han mengumpulkan mbak umrah. Ya kalau ada duitnya setor, kada setor itu pulang ada duitnya langsung lah kawa karda syaratnya macam-macam pulang. Ada kartu keluarga, ya, anak mau lah paspor tuh ada KTP. Kan banyak syaratnya, duitnya ada sudah. Amalnya ada sudah, syaratnya pulang kada dangki, kada riak bama macam-macam. Itu contohnya. Tapi bilanya sudah persyaratannya dipenuhi masuk ke dalam pesawat maksudnya masuk ke kubur nah menyambutnya bidadari maksudnya permugari nah malah ainun raat nak ada suami melihat melihat congong maitir itu nah nah kemudian makanan pulang nyaman pulang ya hendak napa masih asal di kiau aja asal dipanggil aja air putih Nampaknya aja siap melayani. Tapi karena sator sudah, bayar sudah. Apa amal sudah. Itu contoh. Tuh Hokdur mencari duit yang 15 juta, 16 juta. Ih, si Dinai. Bilanya ada duit 16 juta atau 15 juta itu siapa aja orangnya hirang lah. Ya loh, berhak orangnya berhak siapa kayak apa aja anak muhabir kayak anjak rombis sama contohnya berhak masuk surga ya saya apa kau orangnya tapi biar putih kuning tapi gak dising duitan ah, nah, dicatoknya nah, mananya nah ada bulu dada ya jurang tuh bila masuk ke pesawat tuh ada buli besandal tuh ada buli batikit mulai batiket kayaknya batiket bang betiket itu na boarding pass tahu jangan nentuani boarding pass mending yang ada dengin tapi yang ada daging itu kan boleh ada yang tuh diusirnya labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak salama kada pacul kain eh apabila kita umrah sampai melihat baitullah tawaf habis itu labbaik allah tuh nah itu disunatakan di mana kah di mana kah di unjo mana kah di, di motor kah labbaik Allah ma mahayal bang labbaik Allahumma labbaik labbaik ala syarika lak labbaik sakalinya imbah umrah masuk ke gedung kalapahan awak sanya burik labbaik Allahumma labbaik mahalolong sanya sekalinya mah igau ingat lawan Allah kada ada mustahilnya Biarlah. Nah, bila Tuhan menghendaki pasti terjadi. Kun paya payah kun, payah kun, hatap dua bidang. <laughs> Allahu Akbar. maka yang menjawab sekali haji ia sekali dan yang menjawab dua kali haji dua kali dan yang menjawab lebih kepada daripadanya maka haji iya, atas kadar jawabannya dan kita nang terakhir nih lah nang lonjak menjawab tuh <laughs> dan batu hajaru aswad itu daripada jauhar surga nah itu perimata dalam surga Berapa jumlahnya? Tujuh. Kada sawat menghitungi kita rajinlah. Kawanan di belakang sudah naja. Ngau-gawil itu. Belum lagi mengucap aja orang suatu. Kau ngau-gawil deh. Am musim jamaah lagi nyai. Ya nama ujik, pa ujik, pa ujik. Tuh. Wallahi ya hajar. Ujar Sidina Umar. Wallahi ya hajar. A anni a'lamu annaka la tadurru wa la tanfa laula rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka demi Allah wahai hajarul aswad aku tahu betul ikam ini kada memberi manfaat kada memberi mudarat sama aja aku lakunya teh kada memberi manfaat kada memberi mudarat cuma sayang sabuting Rasulullah mengucap ikam cakanya kada Rasulullah mengucap aku mengucap kada kada Kain aja bila mengucuk nintu kain membawa ke surga nintu. Nah itu. Tapi bila ada kawa cukup eh is istilam. Nah boy, no. Wah, sama jalan pacaran non gendak bahari. Film Arabik <laughs> Karena kada kawa jangan dikarasi na unggul unggui nan tuha nang tokot nang sudah longgaran <laughs> maranjah nang itu orang nang nang awak nang bawa nang gara-gara nang bawa mahong nento hi awaknya gara-gara cakap bau harum bau mahong pulang Jangan menyakiti orang. Bila menyakiti orang ada boleh haram hukumnya. Menyucup aja aswad hukumnya so sunat jangan ditekan kita banyak dawa istilam. jangan bagak yang berapa kali jar bahasa orang kena kehitungan ya situ bang aku sekali kan belum jar eh jar jangan jangan kan. apa ya guru bakar itu membicarakan bau umrah ini ya, bau umrah pak satu aja membicarakan bau itu kadinya pang nini nah bacaannya ini pas nini kadinya nang mau aku ada bau umrah umrah bang kaina pulang liburan sekolah ya pulang tulak pulang aku eh yang tujuh bilang inya aja tulak bumra inya juga banyak membawa aja orang nang tulak pacang paribadi orang tuh bang kada syarat ya pian musudah ulun gerunum gerunum nang bungol kan sambut bungol deh napa gerunum gerunum Nah, jadi Hajarul Aswad itu asalnya namanya Hajarul Abyad putih. Diambil oleh Jauhar, diambil oleh Jibril, batu permata dalam surga dibawa ke dunia. 40 tahun diletakkan di Jabal Abi Kubais. Mengalahkan yang di sekitar itu cahaya matahari dan bulan Uma bilang har cahayanya. Nah, sesudah Ibrahim maulah Baitullah disuruh Allah meletakkan di situ tujuh tujuh biji. Nang paling besar kadran nuat sekadar besarnya biji kurma. Tapi dipajal di Baitullah tuh. Di semen, dipajal. Tadinya nang mbak endak, pom mbak endak? Ah, hilang, Siapa ya itu babi hel Tujuh pikir Makanya ujar ulum bilang tujuh-tujuh aja. Tujuh itu angka dua sesudah angka sembilan. Canana. Tujuh hari seminggu. Tujuh lapis langit. Tujuh lapis bumi. Ya lah. Nah. Tujuh aneka laut. Tujuh aneka. Tujuh peridaran kehidupan kita. Kamakah pulang tujuh kali tawab tujuh kali sa'i kemudian tujuh hajaru aswad kamakah pulang kama kemana kamakah kamina pulang tujuh kali melutar bulik ke rumah itih itu tuangan roti tujuh biji pian suara mah itu tuangan roti pisang tuh tujuh ada mau delapan coba kayaknya nebep tampah lawan orang negara ulahkan kami tuangan roti delapan ada maunya tujuh aja padahal sepuluh kawa itu kan? tujuh aja jadi mengalahkan cahaya matahari dan bulan namanya hajarul abiyat lalu diandak situ sehingga manusia dosa tadi mariket situ lalu digalari hajarul as padahal namanya asalnya hajarul abyad nah jadi kehebatannya Rasulullah memperak, mempraktikakan mengucup hajarul aswad jadi ujar Umar, aku tahu betul ikam ini batuai kada memberi manfaat dan kada memberi mudarat, tapi Rasulullah mengucap ikam aku umpat juga. Nah, daripada jauhar surga permata asalnya terlebih putih daripada laban susu dan hitamnya itu daripada dosa anak Adam manusia manusia dosanya dan sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Azza wa Jal bahwasanya Allah Azza wa Jal dengan menjanji sanya itulah bahwasanya sanya menjanji ia akan rumah ini bahwa majikan dia pada tiap-tiap tahun 600 ribu jadi setahunnya Baitullah itu pasti bahagia 600 ribu itu kada kurang andai kata kurang barenya terjadi kada aman maka mencukupinya malaikat inggan situ dahulu mudahan Allah taala yang bersifat pengasih dan penyayang berkat kita berkumpul yang dibicarakan hadis Rasulullah apalagi sahabatullah dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala begitu pula dosa mama abah kita mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah kebaikan kita diterima dosa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 حسنة وقنا وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم